Anjuran-anjuran, perintah-perintah. Yaitu menjalankan syariat untuk bertalabatul ilmu. Menuntut ilmu syar'i. Mengamalkan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertalabatul ilm sebagaimana di dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ini perintah dari Allah yang walhamdulillah mudah-mudahan kita masih senantiasa diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mau melangkahkan kaki selalu cinta dengan talabatul ilm cinta dengan ilmu, cinta dan haus akan ilmu, pencerahan-pencerahan, bimbingan-bimbingan yang dibawakan oleh al-asatidah al-fudala yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita semua. Ini tentunya masyarakat muslimin rahimahullah Tidaklah setiap manusia mendapatkan petunjuk akan hal yang demikian ini. Banyak di antara kaum muslimin yang di luar sana yang mereka buta dengan ilmu. Yang mereka tidak mau bahkan menuntut ilmu. Bahkan sampai pada tingkatan fobi terhadap ilmu itu sendiri. Apa sih ilmu agama? Apa itu yang kamu pelajari? Kamu itu belajar apa? Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Tapi ternyata di sana kita masya Allah masih diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa ringan langkahnya untuk menuju kepada talabatul ilmi. Ini adalah nikmat yang tiada tara ma'asyar muslimin rahimahullah. Nikmat talabatul ilmi adalah nikmat yang senantiasa harus bagi bagi kita semua untuk kita menjaganya agar kita selalu berupaya dan berusaha istiqomah di atas talabatul ilmi ini karena kalaulah kita melihat para salafun nasaleh ketika mereka menyikapi apa yang namanya talabatul ilmi maka sungguh seluruhnya mereka pasti akan menyatakan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak akan ada batasnya. Selalu dan harus mesti ada di dalam hati dan sanubari seluruh manusia. Karena yang namanya ilmu itu bagikan lautan. Tidak akan mungkin bisa dia akan sampai ke tepiannya. Maka dari itu al ikhwah wal muslimina rahimakumullah. Inilah nikmat yang selalu harus kita jaga. Selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita agar senantiasa Allah selalu menambahkan dan terus menambahkan ilmu tersebut pada diri kita semua. Rabbi zidni ilman Warzukni fahman. Ya Rabbku, wahai Allah, tambahkanlah bagi diriku ilmu Terus senantiasa tambahkan ilmu untuk kuwahi Allah. Warzukni fahman. Dan beri rizki bagiku untuk aku bisa memahami ilmu-ilmu yang telah aku pelajari. Ini ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Sebagai mukaddimah dari apa yang akan nantinya kita sampaikan terkait masalah ilmu juga. Terkait tentang masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang semestinya dan seharusnya ada pada diri kita semua. Yang semestinya dan seharusnya kita selalu meyakini akan hal yang demikian ini. Yaitu sebagaimana yang telah disampaikan oleh sang mukaddimah ikhwah yang menyampaikan tadi. Yaitu betapa tentang permasalahan pentingnya kita untuk selalu menanamkan taat terhadap pemerintah Ta'ah wulatul umur. Taat kepada pemerintah. Selalu harusnya kita tanamkan hal yang demikian ini. Dan ini adalah merupakan perintah syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan jangan sampai ada yang pada daripada diri kita untuk kita menyimpang dari pemahaman yang demikian ini. Ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah taala menyebutkan di dalam kitab beliau Usul Sunnah terkait tentang permasalahan ini. Beliau menyatakan was-sam'u wat lil a'immati wa amiril mu'minina al birr wal fajir wa man waliyal khilafah wajtama'an nas alaihi waradu bihi wa man ghalabahum bisayf hatta sara khalifatan wa amirul mu'minin kata beliau al-imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitabnya yang mulia ini wasam'u wa ta'ah mendengar dan taat li'a'immati amiril wa amiril mu'minin terhadap a'immah pemimpin-pemimpinnya kaum muslimin kepada ulatul umur kepada pemerintah-pemerintah kaum muslimin baik pemerintahnya tersebut adalah pemerintah yang baik albir wal fajir ataupun sebaliknya ternyata pemerintahnya adalah pemerintah yang fajir waliyadzubillah Waman waliyal khilafah dan barang siapa dan wajib pula untuk menanamkan mendengar dan taat terhadap orang-orang yang ditunjuk untuk memimpin satu negeri. Wajtama'an nasu alaihi dan semua kaum muslimin sepakat untuk menuntuk menunjuk orang tersebut dijadikan sebagai amirul mukminin, dijadikan sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai pem, pemimpin dari suatu pemerintahan. Waradu bihi dan mereka ridho terhadap orang tersebut. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk selalu menanamkan sifat mendengar dan taat terhadap mereka. Demikian pula pemerintah-pemerintah yang mungkin datang setelahnya dalam keadaan dia melakukan kudeta ketika itu dalam keadaan dia memerangi pemerintah yang sah ketika itu. Kemudian dia dimenangkan akan hal yang demikian ini. Dijadikan sebagai pemimpin yang ada setelahnya. Maka sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin, maka hendaknya dia selalu tetap menanamkan ketaatan kepada orang tersebut. Walaupun mungkin terjadi hal yang demikian, terjadi peperangan sebelumnya untuk merampas kepemimpinan yang datang sebelumnya. Kemudian berhasil dia menang, melakukan hal yang melakukan kudeta atau melakukan peperangan, memerangi pemerintah yang sah ketika itu dan ditunjuk dia sebagai seorang pemimpin ketika itu. Maka sikap seorang mukmin harus taat kepada pemimpin yang sudah ditunjuk ini tadi. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah dan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala di dalam kitabnya ini bukan karena tidak dilandasi di atas dalil. Semuanya beliau landasi itu semua di atas dalil. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Firmannya surat An-Nisa ayat ke-59 yang memerintahkan bagi kita untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, kita terpanggil akan hal yang demikian ini masyarakat muslimin Allah memanggil kita semua. Dengan Allah nyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan? Allah wa ati rasul. Wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah. Taat pulalah kalian kepada Rasul Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ulil amri minkum. Dan demikian pula taatlah kalian kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Di dalam ayat ini ma'asyara muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa keadaan Keadaan yang pertama Allah Subhanahu wa taala nyatakan ati Allah. Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah secara mutlak. Apa yang diperintahkan oleh Allah maka wajib bagi kita untuk mentaati apa yang setelah Allah perintahkan kepada kita. Apa yang dilarang oleh Allah maka wajib pula kita meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang pada kita ini. Alal itlaq secara mutlak. Ini masyarakat muslimin Yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nyatakan waatiur rasul. Dan taatlah kalian kepada rasul. Hal yang demikian ini menunjukkan bahwasanya pun sama halnya Wajib bagi kita untuk mentaati secara mutlak apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang dilarang oleh Rasul, maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mentaati menaati semua yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kalian untuk kalian mengerjakannya fakhuduhu maka ambil kerjakan Laksanakan, taati apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kalian. Sebaliknya, manahakum anhu fantahu. Kalau Rasul melarang kalian untuk melaksanakan satu perkara atau beberapa perkara atau hal-hal yang dilarang di dalam syariat melalui lisan Rasulnya, fantahu maka berhentilah kalian dari amalan tersebut. Jangan kalian kerjakan. Jangan kalian melaksanakan apa yang telah dilarang. Jangan kalian mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masyarakat muslimin rahimanu rahimakumullah. Secara mutlak Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat ini pun menjelaskan kepada kita perkara yang sangat penting. Tak kala Allah Subhanahu wa taala nyatakan ati Allah wa ati Rasul diulang ucapannya. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Tapi di kalimat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kalimat pengulangan. Hanya dalam bentuk ditambahkan atof wa ulil amri minkum dan taati pulalah para pemimpin-pemimpin kalian. Dari sini para ulama menjelaskan kepada kita semua ma'asyara muslimin rahimakumullah. Salah satunya diantaranya adalah perintah yang menyatakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin untuk mentaati pemerintahnya, untuk mentaati ulil amrinya, pemerintah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Namun yang diperintahkan di sini kita diperintahkan untuk mentaati perintah pemerintah kaum muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin selagi apa yang ia perintahkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ada faidnya di sini. Jadi sidak secara mutlak. Nah, dari sini para ulama menyatakan bahwasanya kita mentaati pemerintah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah kaum muslimin selagi apa yang dia perintahkan tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Demikian pula kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh ulatul umur, oleh pemerintah kaum muslimin selagi apa yang diperintahkan tersebut untuk meninggalkan suatu perkara itu sesuai dengan apa yang dilarang pula oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul. Ini masyur muslimin rahimahullah. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi dalil yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah menjelaskan hal yang demikian ini. Yang memerintahkan seluruh kita kaum muslimin untuk selalu taat kepada pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala an yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wat ta'atu 'ala al-muslim fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia ini, "As-sam'u wa ta'atu" mendengar dan taat terhadap pemerintah kaum muslimin yang diwajibkan mendengar dan taat ini terhadap kaum muslimin agar mereka taat kepada pemerintahnya fima ahabba wa kariha baik dalam hal-hal yang mungkin dia cintai perintah-perintah tersebut. Dia senang untuk melaksanakan perintah tersebut. Ataupun wa kariha. Dia benci untuk melaksanakannya. Walaupun apa yang diperintahkan itu adalah hal-hal yang mungkin gak, tidak sesuai dengan hatinya. Dia tidak senang untuk melaksanakannya. Maka tetap diperintahkan dia untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin terhadap dia. Namun di sini kata beliau, malam yukmar bimaksiatin. Selagi apa yang diperintahkan kepadanya bukanlah perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan. Apa yang diperintahkan oleh wulatul umur, diperintahkan oleh pemerintah-pemerintah kaum muslimin tersebut bukanlah perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'idha umiro umira bima'siyatin kalau seandainya apa yang diperintahkan kepadanya adalah perkara-perkara yang mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala sam'a wala ta'ata." Maka tidak boleh sedikit pun dia mendengar dan taat kepada apa yang diperintahkan terhadap dia dari oleh kaum oleh pemerintah kaum muslimin. Ini masyarakat muslimin rahimakumullah. Kata beliau, Asy-Syaikh Saleh bin Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab Lum'atul I'tiqad beliau menjelaskan terkait tentang masalah ayat eh, hadis ini beliau menyatakan sawaun kanal imamu birran atau barran wa huwa al-qa'imu bi amrillahi fi'lan wa tarkan aw fajiran wa huwa fasiqun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam illa man waliya alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu fala ya'ti bi ma'siyatillah wala yanzi'anna yadahu min ta'ati kata beliau hadis ini hadis yang menjelaskan kepada kita perintah untuk kita mentaati Wulatul umur pemerintah kaum muslimin ini sama saja apakah pemerintah tersebut tergolong sebagai pemerintah yang baik yang diinginkan di sini adalah pemerintah yang memang menunaikan segala perintah-perintah Allah melaksanakan perintah-perintah Allah meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti pemerintah ini. Ataupun dia tergolong sebagai pemerintah yang fajir. Pemerintah yang fajir. Pemerintah yang jahat. Pemerintah yang fasik. Yang berbuat kejelekan terhadap apa yang dia pimpin. Terhadap kaum muslimin melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun berlaku bagi mereka. Kewajiban seluruh kaum muslimin tetap dia taat kepada pemerintahnya ini tadi. Tetap mengikuti menaati pemerintahnya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pula di dalam hadis Abdul Anam Auf bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang mana Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan illa man walla alaihi walin faraahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, tatkala kita berhadapan dengan pemerintah yang mungkin berbuat fajir, berbuat kemaksiatan, melakukan kedoliman terhadap kaum muslimin, apakah kita harus kemudian melakukan kudeta? Apakah kita kemudian harus memberontak? Apakah kita harus melakukan revolusi? Istilah-istilah yang dilakukan oleh orang-orang khawarij ataupun yang semisalnya. Eh, Apakah harus demikian? Kemudian kita lepas kewajiban kita untuk menaati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita hal yang demikian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi, illa man waliya alaihi wali. Kecuali kalau seandainya ada pemerintah yang memimpin dia ketika itu. Wa yakti syai'an mimaksiatin Yang dia melihat. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya bahwasanya si pemerintah ini tadi, si pemimpin ini tadi melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perbuatan kezaliman terhadap kaum muslimin ataupun yang lainnya. Yang korupsi lah atau yang semisalnya lah. Lihat, langsung kita dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sikap yang benar dalam menyikapi hal yang demikian ini. Tidak sebagaimana orang-orang yang di luar sana. Tidak sebagaimana orang-orang yang senang memang untuk melakukan perkara-perkara kudeta, ya, repot nasi, ya. apalagi Hah? revolusi dan lain sebagainya. Yang tujuannya sebenarnya adalah tendensi pribadi yang ada pada dirinya. Yang dia tidak suka agar orang lain itu memimpin dia. Yang dia inginkan adalah kalau saya andainya saya yang jadi pemimpin. Oh, Kemudian dikait-kaitkan dengan unsur-unsur agama. Wah ini orang berbuat maksiat ini. Cari dalil-dalil hadis-hadis, ayat-ayat yang sosok cocok dengan hawa nafsunya, yang sesuai dengan keinginan dia untuk bagaimana caranya dia mau bisa memprovokasi kaum muslimin menyampaikan kepada kaum muslimin untuk kaum muslimin itu mau memberontak, mau mengkudeta, mau melakukan revolusi dan yang semisalnya. Waliyadzubillah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas ketika beliau menyatakan kalau seandainya kalian mendapati ada di antara kaum muslimin yang pemimpinnya ketika itu dia memimpin tapi dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia benci akan perbuatan tersebut. Jelas-jelas dia perbuatan maksiat Jelas-jelas dia berbuat kefajiran. Apakah memberontak kata Rasulullah? Lah. Tidak demikian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyakrah huma ya'ti min ma'siyatin." Hendaknya dia membenci pemerintah tersebut, benci dengan apa yang dia lakukan dari perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan ini tadi. wala yanzi'anna yadan min ta'ati dan jangan sekali-kali dia lepaskan kewajiban dia untuk mentaati pemerintahnya. Masya Allah. Bimbingan yang sangat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah menyatakan untuk kita taat kepada pemerintah walaupun mereka berbuat zalim walaupun mereka berbuat kejelekan berbuat kepasikan, berbuat kemaksiatan yang wajib ada pada kita adalah kita benci dengan perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan kita benci dengan perbuatan kejelekan yang dia kerjakan kita benci dengan apa yang dia kerjakan dari hal-hal yang melanggar tatanan syariat Islam. Namun kita pun tetap masih menempatkan diri kita sebagai orang yang dipimpin oleh dia. Tetap kita taat kepada dirinya selaku dia sebagai pemimpin kita. Tidak melepaskan tampuk kewajiban kita sebagai seorang yang dipimpin dan juga kita tidak berusaha untuk melepaskan tampuk kepemimpinan yang ada pada dirinya melakukan kudita ataupun yang semisal. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan hal yang demikian ini dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah taala abidullah taala di dalam syarah kitab Ushulus Sittah atau dalam kitab Nam Usul Anam Usul Sunnah apaan? Beliau menjelaskan betapa pentingnya hal yang demikian ini untuk selalu kita menanamkan sikap tak kita terhadap pemerintah. Selaku dia selagi dia sebagai orang yang ditunjuk dan diperintahkan kepadanya untuk memimpin kaum muslimin. Kata beliau undur Wandur ilal Imam Ahmad. Wandur ilal Imam Al-Bukhari. Wandur ilal a'immatil Islam jami'an. Yang mana yaj'aluna hada aslan min usulil Islam. Lihat apa yang dilakukan oleh Al Imam Ahmad sebagaimana yang disebutkan pada mukaddimah kita tadi dan lihat pula apa yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan lihat pula kepada apa yang dilakukan oleh imam-imam yang lainnya. Seluruh imam kaum muslimin. Para ulama'nya kaum muslimin. Tak kala mereka menyikapi hal yang demikian ini. Dalam tak kala mereka menyikapi wajibnya kita untuk taat dan mendengar terhadap ulatul muslimin Amirul Mukminin, pemerintah kaum muslimin. Yaj'aluna hadza aslan min usulil Islam. Yang mana mereka menjadikan perkara ini menjadi pokok landasan utama di dalam agama Islam. Selalu mereka tanamkan di dalam sanubari mereka untuk selalu mendengar dan taat terhadap pemerintah. tidak berusaha untuk menjelek-jelekannya di hadapan kaum muslimin yang lainnya tidak berusaha untuk menjatuhkan martabatnya dan lain sebagainya tetap dia tanamkan hal yang demikian ini dan dia jadikan sebagai aslan min usul Islam yaitu taat ulatul muslimina aslun min usulil Islam mentaati pemimpin pemerintah kaum muslimin itu sebagai landasan utama di antara landasan-landasan Islam yang ada. Sawaun kana birran au fajiran. Walaupun yang memimpin tersebut adalah orang yang baik atau sebaliknya dia adalah orang yang fajir. Ini mohon ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang hal yang demikian ini. Perintah untuk selalu mendengar, perintah untuk selalu mentaati pemerintah kaum muslimin. Asyik syaikh Muntaymin juga menyatakan wal khuruju 'alal imam محرم لقول عباده بن صامت رضي الله تعالى عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في منشتنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرت علينا وألا ندازع الأمر أهله إلا أن ترى كف إن إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان كتب لي آه، رحمه الله تعالى حكم seorang yang menentang pemerintahnya kaum muslimin al-khuruj anil hukam melakukan revolusi, melakukan penentangan terhadap pemerintahnya kaum muslimin. Ini adalah merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kita. Karena diantaranya adalah salah satunya menyelisihi apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-59 tadi. Demikian pula menyisihi apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan diriwayatkan oleh Al Imam Muslim yang mana kata Ubadah bin Samit bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina. Kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kami mendengar dan taat kepadanya. Baik dalam keadaan kami suka ataupun kami tidak suka. Wa usrina wa yusrina. Baik kali ini dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan mudah wa alaina dan selalu hendaknya kami mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan diri kami sendiri. Wa alla al amra ahlahu dan tidak boleh kita menentang, kami menentang segala perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Illa kecuali apabila kami melihat adanya tarau kufran bawahan kekafiran yang nyata yang dilakukan oleh pemerintah kaum muslimin ketika itu indakum fihi minallahi burhan dan kalian ketika itu memiliki landasan dan hujah benar-benar meyakini apa yang diperbuat oleh pemerintahnya ketika itu adalah memang perbuatan kekufuran. Perbuatan yang telah mengeluarkan dia dari ajaran Islam ini. Ini masyarakat muslimin rahimahullah. Di dalam hadis ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada kita untuk selalu mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara-perkara yang baik dalam perkara-perkara yang memang dituntunkan oleh syariat dalam perkara-perkara ketaatan. Baik apa yang diperintahkannya itu adalah perkara yang mungkin kita senang atau mungkin tidak. Mungkin kita itu suka apa yang dia lakukan ataupun sebaliknya. Tetap harus kita mendengar dan taat. Dan tidak boleh sedikit pun kita ber, men, melakukan penentangan melepaskan tampuk kepemimpinan yang ada pada dirinya. Tidak mau mentaatinya. Allah nunazi al amro Ini kata Ubadah bin Sohmit. Kecuali apabila memang pemerintah kaum muslimin tersebut adalah orang yang telah terjerumus ke dalam perbuatan kekafiran kufran bawahan kekafiran yang sangat jelas ini nanti akan dijelaskan oleh ustadz yang lainnya terkait permasalahan ini rincian tentang masalah ini maksudnya yang seperti apa yang sampai pada hal yang demikian ini atau bagaimana semestinya harus menyikapi kalau seandainya ada pemerintah yang ketika itu ternyata nampak jelas perbuatan kekafirannya nah yang jelas masyarakat muslimin rahimahullah kita dituntunkan untuk selalu mendengar dan taat walaupun seandainya apa yang dilakukan oleh pemerintah apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh diri kita sendiri. Dan kalau seandainya ada perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan, kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin tetap taat kepadanya namun kita benci dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menjelaskan lagi di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh alimah Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Ummu Salamah sahabiah yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakunu alaikum umara ini lebih rinci lagi terkait tentang permasalahan mendengar dan taat ini tadi. Wajibnya kita mendengar dan taat dalam hal-hal yang demikian ini. Kemudian kata beliau, yakunu alaikum umara ta'rifuna wa tungkirun. Faman angkara faqad bari'a waman kariha faqad salima walakin man radiya wa taba qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallu la ma sallu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakunu alaikum umara." Nanti suatu hari nanti pasti kalian akan mendapati ada satu pemerintah ada satu pemimpin yang ta'rifuna wa tungkirun. Kamu mengetahuinya, mengenalnya dan kamu mengingkarinya. Ya ini maksudnya ta'rifun, kamu kenal, kamu tahu amalan yang dia kerjakan, perbuatan yang dia kerjakan, wa tungkirun dan kamu mengingkarinya, perbuatan yang dia kerjakan tersebut. Karena si pemimpin ini tadi berbuat maksiat berbuat kezaliman. Lah bagaimana ketika kita mendapati adanya pemerintah yang seperti ini? Adanya pemimpin kaum muslimin yang ketika itu berbuat kemaksiatan kepada Allah. Melakukan penyimpangan terhadap syariat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman angkara faqad dari maka barang siapa yang dia mau mengingkari perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahnya ini tadi, fakat bariah. Maka sungguh dia telah terbebas dari segala malamataka. dari segala bentuk kejelekan. Waman kariha fakat salimah. Dan barang siapa yang dia benci dengan apa yang telah diperbuat oleh pemimpinnya ini tadi. Dia benci dengan perbuatan kemaksiatannya. Dia benci dengan kemungkaran-kemungkarannya. Dia benci dengan apa yang telah dia perbuat dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran syariat yang dilakukan oleh pemimpinnya ini tadi. Maka sungguh dia pun telah selamat. Akan tetapi yang berbahaya, yang sangat ironis yang sangat-sangat menyesakkan hati adalah orang-orang yang dia ridho dengan perbuatan kejelekan yang dilakukan oleh pemerintahnya atau bahkan justru menjilat ada yang demikian ya sampai menjilat sengaja untuk apa istilahnya ke dalam mengintil ngikuti pemerintahnya padahal dia tahu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang jelek Tapi dia tidak mau mengingkarinya. Bahkan ridho. Karena ada tendensi-tendensi dunia dan yang semisalnya. Waliyahulillah. Ya, ini yang berbahaya. Kalau ada perbuatan penyimpangan yang terjadi pada pemerintah kaum muslimin, kita mengingkarinya. Kita membencinya. Membenci perbuatan yang dilakukan oleh dia. Tapi tidak memberontaknya. Tidak kemudian kita berlepas diri dari kepemimpinan yang ada pada dirinya. Ya. Dan tidak pula kita ridho dengan perbuatannya. Ini. Ini orang-orang yang seperti inilah yang selamat. Yang dinyatakan sebagai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Salafiyin. Harus selalu menanamkan sifat yang demikian ini. Ketika para sahabat mendengar hal yang demikian ini, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, kalau begitu kita perangi saja ini pemerintahnya. Kalau dia melakukan perbuatan yang seperti ini. Kalau dia menyimpang dari ajaran Allah. Kalau dia berbuat kemaksiatan kepada Allah. Kalau begitu kita perangi saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La ma sallu ma sala ma sallu. Tidak selagi si pemerintah ini adalah orang yang salat, orang yang selalu mengerjakan salat, orang yang selalu memperhatikan salat. Jangan sekali-kali kalian melepaskan ketaatan kalian terhadap pemerintah kalian. Ini ma'asyara muslimin rahimakumullah. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasannya kewajiban yang wajib dan mesti harus dijalani seluruh kaum muslimin terkait dalam permasalahan pemerintah kaum muslimin adalah hendaknya selalu mendengar dan selalu taat kepada pemerintahnya dalam perkara-perkara hal-hal yang di situ adalah mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan apabila ada perkara-perkara yang menyimpang dari syariat Allah, apa yang diperintahkan oleh pemerintahnya adalah perkara-perkara yang menyimpang dari syariat Allah, maka sebagai sikap daripada seorang muslim, seorang mukmin hendaknya dia tidak mentaatinya sebatas dari apa yang dilakukan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya itu tadi. Namun tetap dia selalu menempatkan ketaatannya terhadap pemerintah tersebut dan tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan revolusi, tidak melakukan reformasi dan yang semisalnya. Ya. Tidak melakukan hal-hal yang demikian ini karena ini bukanlah ajaran yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah pula kalian kepada rasul demikian pula taat kalian kepada ulil amri minkum kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin pemimpin-pemimpin kalian selagi apa yang telah dia lakukan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini masyarul muslimin rahimakumullah sekilas dari apa yang bisa kami sampaikan terkait dalil-dalil apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan eh, terkait dengan uh, perintah kita untuk selalu mendengar dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian pada Allah Subhanahu pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan demikian pula kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan larangan bagi kita untuk naam melakukan sikap membangkang me, apa namanya tidak mentaati pemerintah ataupun yang semisalnya bahkan melakukan revolusi ataupun yang semisalnya wallahu a'lam bissawab ini sekelumit ilmu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan ada faedahnya apabila ada baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan apabila ada jeleknya itu memang semata-mata dari kelemahan diri kami sebagai manusia dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kejelekan dan kekurangan yang ada pada kami cukup mudah-mudahan ini eh, bermanfaat kami tutup dengan doa kepada majelis subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu adapun selanjutnya insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Isan ya. Ustaz, Ustaz Isan apa Ustaz? Ustaz Abu Zubair yaitu terkait judul yang sudah disampaikan oleh beliau Habibullah taala Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.